وهو الغلو في Salihin bersikap ekstrim berlebih-lebihan dalam menyikapi orang-orang saleh dan mendudukkan mereka di atas kedudukan mereka yang sebenarnya memberikan pujian kepada mereka dengan pujian-pujian yang tidak sepantasnya untuk diberikan pada mereka bahkan terkadang pujian tersebut merupakan pujian yang khusus untuk diberikan pada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada manusia. Telah kita sebutkan athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di mana beliau menjelaskan sebab kekufuran, sebab awal terjadinya kesyirikan, adalah sikap gulu yang ada di tengah masyarakat beberapa orang saleh wat suwa yaghuthi dan nasr di mana mereka tatkala merasa kehilangan dengan meninggalnya mereka ini orang-orang yang dikenal kesolehannya maka mereka pun merasa kehilangan dan mereka pun menginginkan untuk mengenang jasa-jasa mereka mengenang kebaikan-kebaikan dan kesolehan yang ada pada mereka maka dengan sebab inilah kesempatan bagi syaitan untuk menggoda mereka dan menjerumuskan mereka dalam kekufuran itu. Tapi sebagaimana kita sebutkan ya kawan, asyayatin mengerjakan hal ini tidak sekaligus. Proyek yang membutuhkan jangka panjang. Akan tetapi mereka punya target keberhasilan. Maka mereka pun membisikkan dan memberikan waswas kepada mereka untuk membuat patung. Lalu masing-masing dari patung tersebut dimiripkan dengan wajah-wajah mereka dan diberikan dengan nama-nama mereka. Yang pada asalnya dan tujuannya agar kemudian mereka senantiasa mengingat kebaikannya dan berusaha untuk mengikuti kebaikan mereka, kesolehan mereka. Jadi asalnya baik. Al-iqtida' bihim. Wal-iqtida' bi salahihim. Agar kemudian mengikuti kebaikan mereka. Mengikuti kesolehan mereka. Akan tetapi Wa kam min muridin lil khairi la yusibah. Berapa banyak orang-orang menghendaki kebaikan tapi tidak mendapatkan kebaikan itu. Tidak memperoleh kebaikan itu. Disebabkan karena jalannya yang tidak benar, yang tidak syar'i, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang mereka inginkan pun tidak terpenuhi yang terjadi bahkan adalah terjadinya sikap al-ghulu dan lama kelamaan generasi demi generasi silih berganti ditambah dengan dilupakannya ilmu orang-orang meninggalkan ilmu sehingga yang terjadi adalah syirik al-kufru billah dari sini menunjukkan ikhwan fiddin azakumullah bahwa di dalam mengambil wasilah untuk mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan dengan cara-cara yang gairu masyru'. Tidak disyariatkan. Walaupun mungkin menurut pandangan dan menurut akal, menurut perasaan kita bahwa kelihatannya wasilah ini baik cara ini baik ya untuk menarik uh, manusia dan untuk mengingatkan kembali mereka terhadap Al-Quranul Karim agar mereka senang baca Al-Quran agar mereka senang berzikir agar mereka senang salatul lail agar mereka senang mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara-cara yang tidak syar'i dengan anasyid, dengan zikrul jama'i, dengan membuat patung, tamthiliyat, membuat film, drama, ya, festival dan lain sebagainya. Nah, maka yang demikian ini tidaklah mendapat mendatangkan hasil yang baik dan tidaklah mendatangkan hasil yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. قال العلامة محمد بن عبد الوهاب النجل رحمه الله تعالى وقال ابن القيم dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah qala ghairu wahidin minas salaf berkata bukan satu orang dari ulama salaf lamma matu akafu ala quburihim tatkala mereka mati, orang-orang yang soleh ini, maka masyarakatnya i'tikaf. Tinggal di kuburan-kuburan mereka. Mereka merasa kehilangan. Tidak tega meninggalkan kuburannya. Jadi mereka senantiasa menjaga kuburan itu. Nah, silih berganti demikian keadaan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka pun menggambar dan membentuk ya patung-patung mereka, berhala-berhala mereka. Thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Kemudian panjanglah atas mereka itu zaman sehingga mereka pun menyembahnya. Pada awalnya hanya i'tikaf. Ya. Lalu kemudian ditambah dengan at Menggambar. Membentuk. Maka dari sini menunjukkan bahwa at menggambar merupakan dari amalan-amalan kaum jahiliyah dahulu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang akan hal ini. Nasyaddan nasi azaban al qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah al-musawwirun. Ya. Orang-orang yang menggambar. La'anallahul musawwirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang menggambar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara gambar yang memiliki bayangan atau tidak. Berdasarkan pendapat yang sahih dari pendapat para ulama. Nah, وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال dan dari Umar bin Al-Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda La tutruni Janganlah kalian melakukan itra Yang dimaksud dengan al-itra mujawazatul had fil madah wal kadhib alaih melampaui batas dalam hal memberikan pujian dan berdusta atasnya melampaui batas berlebih-lebihan oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mempermisalkan sikap mujawazatul had itu, sikap itra itu, sikap berlebihan itu seperti sikap itraknya kaum Nasara terhadap Isa bin Maryam, nabi mereka. La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melakukan itra berlebih-lebihan dalam memberikan pujian padaku Sebagaimana kaum Nasara mereka telah memberikan pujian-pujian itu kepada Isa bin Maryam alaihissalam karena sikap ekstremnya mereka terhadap nabi mereka maka mereka mengangkat nabi mereka itu di atas kedudukan sebagai rasul dijadikan sebagai anak ibnullah diangkat sebagai anak Allah dan dialah Tuhan. Ya. Mereka menganggap bahwa Isa itu adalah Tuhan. Dan larangan ini bersifat umum. Bukan hanya larangan untuk mengikuti orang Nasara. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka. Ya, seperti qasidah Al-Buaisiri di mana dia mengatakan dalam salah satu syairnya, Da' maddaat nasara fi nabiyihim. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Da' maddaat nasara fi nabiyihim. Tinggalkan apa yang disangka oleh orang-orang Nasara tentang nabi mereka, tentang Isa alaihissalam, yakni jangan kalian mengikuti pujiannya kaum Nasara terhadap nabi dan rasul mereka wahkum bima syi'ta fihi wahtakim. Akan tetapi jika engkau hendak memberikan pujian kepada nabimu, silahkan puji dengan pujian apa saja. Puji dengan puji apa saja. Ya. Akan tetapi jangan mengikuti Nasara. Bas. Kalau kamu hendak memberikan pujian padanya dengan berbagai pujian, walaupun terhadap perkara yang tidak diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan. Kata al Siri demikian. Jadi kalian menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengetahui ilmu gaib, ini adalah pujian, silahkan. Wahkum bima syi'ta fihi wahtakim. Oleh karena itu al Siri memberikan pujian-pujian yang demikian tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkannya dari kedudukan dia sebagai rasul menjadi ilah pula. Sebagaimana orang Nasara mengangkat Isa bin Maryam. Dia mengatakan fa inna min jawdika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lauhi wal qalami. Dari kedermawananmu dunia dan segala isinya. Ya. Dan Ilmumu adalah ilmu lauhul qalam. Ilmu yang terdapat di dalam al-lauhul mahfuz. Ilmu takdir al-qalam. Ini dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda hadzal buwaisiri. Naam, fa hada batil. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan pernyataan beliau la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam adalah permisalan. Ya. Sikap gulu yang dikerjakan, yang diamalkan oleh orang-orang Nasara terhadap Nabi mereka. Maka kalian dilarang untuk bersikap itra secara umum. Maka larangan itu umum. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Aku ini seorang hamba. Hamba Allah, manusia maka hendaklah kalian mengatakan Abdullah wa Rasulullah. Cukup kalian menyatakan bahwa aku ini adalah hamba Allah, di samping itu pula saya adalah Rasulnya. Hamba Allah agar kemudian kalian tidak ifrat, tidak berlebihan, mengangkat kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas sifat dia sebagai seorang hamba, salatu wassalam, dan juga jangan kita meremehkan, merendahkan kedudukan beliau karena beliau adalah seorang rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menempatkan kedudukan Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya Abdullah wa Rasul akhrajahu sebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Pentahki kitab ini hanya menyatakan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari saja. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Wallahu alam. Ya. Al-Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Iyyakum wal ghuluw Jauhilah oleh kalian sikap al-ghulu, sikap ekstrim. Sikap berlebihan di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ghulu Sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Kebinasaan fi dunia wal akhirah. Ya. Dan yang lebih mengerikan adalah kebinasaan akhirah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al-ghulub. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas. Asalnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang menunaikan ibadah haji bersama para sahabat. Nah, lalu tak kalam ketika mereka hendak mengumpulkan kerikil, ya, di pagi hari, karena akan berangkat menuju tempat pelemparan jamrah, jamrah aqabah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada salah seorang sahabat, halumma ulqudli. Kemarilah, pungutlah untukku beberapa kerikil. Lalu kemudian dipungutlah beberapa kerikil untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar. Kira-kira seperti biji kurma. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meletakkan pada tangannya Kata beliau, "Na'am, fa bi amsali haula'i farmu." Beliau pegang itu kerikil itu. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Yang seperti inilah kalian melempar itu." Tatkala kalian tidak melempar jamrah, maka kalian melempar itu dengan batu yang sebesar ini. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah oleh kalian sikap al-ghulu, sikap ekstrim dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innama halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena sikap al-ghulu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalam perkara pengambilan batu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita peringatan agar tidak bersikap gulu dalam hal bentuk apa besarnya batu. Jangan mengambil yang lebih besar daripada itu. Apalagi dengan keyakinan bahwa ini untuk melempar syaitan. Ambil batu sebesar ini. Eh, iya, kalau tidak kena kepala orang. Kalau kepala orang yang kena. Bahkan ada yang lempar dengan sendal. ya Ada yang melempar dengan batu yang besar. Ada muharram. Nah, mereka menginginkan kebaikan tapi tidak demikian caranya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Maka ikhwan fiddin azakumullah. Walaupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkenaan tentang kerikil yang akan dipungut untuk melempar al jamarat, akan tetapi hadis ini umum al ghulu dalam berbagai hal. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan al-ghulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sikap al-ghulu dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah dan dalam perkara yang lain. Perkara akidah ya, seperti para mu'attil yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya para musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam perkara ibadah seperti kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah yang beranggapan bahwa sekedar meninggalkan kewajiban maka dia kafir dan telah keluar dari Islam melakukan dosa besar maka dia kafir dan telah keluar dari Islam wal mu'tazilah yaqulun manzila bainal manzilatain hadza minal ghulub dalam perkara ibadah. Nah, dalam perkara muamalah ya. Sikap gulu seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi ya. Kata mereka bahwa yang wajib bagi setiap manusia, setiap muslim mencukupkan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang wajib saja. Tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia. Dunia itu menyibukkan. Nah, Cukup yang daruriyat saja. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya. Atau menyatakan rumah itu harus terbatas. Seperti rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecil, yang sempit, yang ketika sholat terpaksa harus di depannya Aisyah radhiyallahu anha dan mencukupkan diri harus demikian dan mengilzamkan manusia harus demikian adalah la yufarriqun. Mereka tidak bisa membedakan mana perkara-perkara yang mubah, ya. Mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemudahan, keleluasaan. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang itu kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan seorang itu memiliki harta yang banyak, akan tetapi yang diharamkan apabila harta tersebut melalaikan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyimpangkan mereka dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fidin azakumullah al-iqtisad bersikap sederhana ini lebih baik apabila mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal ghuluwi wa taqsir wa bainal ifrati wa tafrid tidak berlebihan, tidak pula menggampang-gampangkan. Ya. Baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Dalam ibadah seperti kaum murjiah yang terlalu menggampang-gampangkan, memudah-mudahkan. Orang meninggalkan ya seluruh amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap imannya sempurna menurut mereka. Atau dalam perkara muamalah madhabul ibahiyat. Orang-orang membolehkan segala sesuatu, semuanya boleh. Berdagang dengan cara menipu, al-ghish wal khida' wal makr, silahkan. Semuanya boleh. Menghalalkan segala sesuatu, ini juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik adalah awsatuh. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahan Wali Muslim an Ibn Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un halakal mutanatti'un qala thalatha telah binasa orang-orang yang mutanatti' eh ta'ammuk fi syai' berlebih-lebihan ya menyusah-nyusahkan diri. Nah, seperti perbuatan orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu kelam yang tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Ya, berusaha mencari permasalahan-permasalahan yang belum terjadi. Ya, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Maka ini takalluf dan ini larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ancaman kebinasaan secara umum pula. Tatkala seorang itu bersikap ekstrim, bersikap gulu, tanaktu di dalam berbagai perkara, ini akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan wal billah. Dan disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun Qurratu Uyunil Muwahhidin. Dalam kitab Fathul Majid di sini disebutkan catatan kaki. Penukilan dari kitab Qurratul Uyun di mana beliau menjelaskan bentuk-bentuk al-ghulu yang terjadi pada zaman kita sekarang Yang dengan sebab inilah yang menyebabkan penyimpangan kufur billah, asyirku billah yang dialami oleh kaum jahiliyah terdahulu. Kata beliau dalam kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها maka jadilah patung-patung ini tatkala mereka membentuk patung-patung tersebut dengan model dan gambar orang-orang yang soleh sebagai tangga untuk beribadah kepadanya Wa kullu ma ubida min dunillah. Dan setiap apa yang disembah dari selain Allah. Min qablin, au mashhadin, au sanamin, au tagutin. Dari kuburan. Ya. Ataukah. Ya. Apa. Apa istilahnya, kawan? Tempat yang sering didatangi, yang sering dikunjungi Nah. Ataukah berhala, ataukah tauhid. Fal aslu fi ibadati huwal ghulu. Asal kenapa mereka itu sampai kepada tingkat penyembahan adalah sikap ekstrim. Ya. Ini asalnya. Seorang hulu terhadap jin, seorang hulu terhadap seorang wali, seorang kiai, maka ini merupakan sebab-sebab yang akan terus melangkah kepada tingkat asyirku billah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hajatnya kepada mereka dan berlindung diri dari berbagai kemudaratan kepada mereka. Sebabnya al-ghulu. Kama la yakfa ala dhawil basair, sebagaimana yang tidak tersamarkan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Kama oleh ahli Misra wa ghairihim. Sebagaimana yang telah dialami oleh penduduk Mesir. Dan selain mereka. Fa inna a'zama alihatihim Ahmad al-Badawi. Sesungguhnya Tuhan mereka yang paling mulia adalah seseorang yang disebut Ahmad al-Badawi. Wa huwa la yu'rafu lahu aslun wala fadlun wala ilm wala ibadah. Dalam keadaan tidak dikenal asalnya dari mana, keturunan dari mana, Keutamannya apa, ilmunya apa, dan tidak dikenal pula ibadahnya. Wa ma'ahadha fasara a'zama alihatihim. Akan tetapi kok kenapa dia justru menjadi Tuhan mereka, sesembahan mereka yang paling besar, paling agung. Ma'annahu la yu'raf illa annahu dakhala al-masjid yawm al jumuah fabala fi thumma kharaja wa lam yusalli. Padahal dia tidak dikenal kecuali kapan? tatkala dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, di dalam masjid dia kencing. Kayak Arabi, Badu. Ya, kencing di dalam masjid, lalu setelah dia kencing dia pun keluar dan tidak sholat Jumat. Ya. Ini kan perbuatan orang-orang tolol, orang-orang bodoh. Tapi apa anggapan mereka? Oh ini wali, sudah nggak sholat. Nah, ya. Wadakarahu as-Sakhawi an Abi Hayyan. Disebutkan oleh Sakhawi dari Abu Hayyan. ini. Fazayyana lahum syaitan ibadatah. Maka syaitan pun uh, menghiasi ibadah pada pada dia. Fataqadu annahu yatasarrafil kaun. Akhirnya mereka pun meyakini bahwa Ahmad al Badu ini punya pengaruh di alam ini. Ya. Bisa memberikan pengaruh. Wa yutfi'ul hariq. Bisa memadamkan kebakaran. Jadi tidak heran kalau ada kebakaran, ya Badawi, ya Badawi. Nah, ya. Kalau bangkrut, ya Badawi, ya Badawi. Enggak punya uang, ya Badawi, ya Badawi. Tapi minta sama orang atas nama Ahmad al-Badawi. Nah, kamu kalau enggak berikan saya, nanti saya doakan kamu. Ahmad al-Badawi melaknat kamu nanti. Ya, mengadab kamu. Wayunjil gharik. Dan menyelamatkan orang yang tenggelam. menyelamatkan orang yang tenggelam. Katakan kepada orang-orang yang mereka itu menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini selamatkan umatmu ini. Ya, kalian yang senang dengan menyembah kubur, kalian yang senang untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selamatkan orang-orang binasa itu. Nah, ya dengan berbagai kejadian gempa, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Selamatkan itu. Nah, jangankan itu. Ya. Mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan, ya. Mereka sudah mati, kuburannya nggak bisa dibawa lari. Maka ikhwan fiddin azakumullah, hakadha syaitan yuwaswis lahum. Wa sarafu lahul ilahiyya war rububiyya wa ilmal ghaib dan mereka mengarahkan kepada Al-Badawi ini ilahiyah sebagai ilah, sebagai rab, sebagai yang mengerti tentang ilmu ghaib. Wa kanu ya'taqidun annahu yasma'uhum wa yastajibu lahum min ad-diyaril ba'idah dan mereka meyakini bahwa Ahmad Al-Badawi mendengarkan ucapan mereka dan mengabulkan permohonan mereka walaupun dari negara-negara yang jauh. Ya. Jadi mereka meyakini itu. Jadi walaupun mereka keluar dari Mesir, mendapatkan kecelakaan ataukah mendapatkan satu kenikmatan, ya bersyukurnya Badawi. Nah. Wafihim man yasjudu ala athbati hadratih. Di antara mereka bahkan ada yang sujud di hadapan Ahmad al-Badawi. Dan dia ridho, tauhud. Wa kana ahlul Iraq wa man haulahum ka ahli Uman ya'taqiduna fi Abdul Qadir al-Jailani Demikian pula penduduk Irak dan yang semisalnya dari penduduk Oman. Ya. Oman kalau nggak salah Urdun ya. Mereka meyakini tentang Abdul Qadir Al-Jailani. Kama yataqidu ahlu Misra fil Badawi. Seperti yang diyakini oleh penduduk Mesir pada Ahmad Al-Badawi. Jadi masing-masing punya syekh sendiri masing-masing punya kutub sendiri ahlul aqtab. Ya. Nah. Jadi sebagian kaum sufi itu meyakini bahwa bumi ini sudah dikuasai masing-masing kutub. Kutub utara Syekh Fulan, kutub selatan Syekh Fulan, kutub timur, kutub barat Syekh Fulan. Ya. Nah. Ya'taqidun fi Abdul Qadir Jailani wa Abdul Qadir min mutaakhiril Hanabilah Abdul Qadir Jailani termasuk dari kalam mutaakhirin bermadhab Hambali walahu kitab Al-Ghunyah beliau punya kitab namanya Al-Ghunyah ya wa ghairuhu mimman qablahu wa ba'dahu min al-Hanabilah afdalu minhu fil ilm wa zuhud dan selain Abdul Qadir Jailani ya baik yang sebelumnya maupun yang setelahnya dari Hanabilah lebih afdal daripada Abdul Qadir Jailani dalam hal ilmu dalam hal zuhud. Ya. Nah, lakin fihi zuhudun wa ibadah. Akan tapi memang Abdul Qadir Jailani ini memiliki zuhud dan ibadah. Terkhusus pada kitab Al-Ghunya. Ini ada hadat dalam kitab tersebut. Maka yang termasuk yang diperingatkan pula oleh para ulama. Tabul Ghunya. Jadi walaupun Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala beliau seorang alim. Naam. Akan tetapi banyak dari kalangan manusia tertipu dengannya. Ya. Sering berbicara tentang permasalahan hati al-khatarat. Sehingga disangka oleh orang orang ini kok setiap berbicara kok selalu benar gitu loh. Nah, sehingga mereka meyakini bahwa pada Abdul Qadir ini memiliki karamat. futinu bihi a'zama fitnah dan akhirnya mereka pun terfitnah. Kama jara minar rafidah ma ahlil bait. Seperti itu pula keadaannya rafidah terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sababu dzalik al-ghulu. Sebabnya adalah al-ghulu, dakwa anna lahu karamat. Menyatakan bahwa mereka punya karamah, waqad jaratil karamat lima huwa khairun minhu wa afdal. Padahal karamat itu sudah dialami terhadap orang-orang lebih afdal dari mereka. Kabadu sahaba wa tabi'in. Seperti sebagian sahabat dan tabi'in. Ya. Tapi mereka tidak melakukan itu terhadap para sahabat dan tabi'in. Wa hakadha halu ahli syirk ma'aman futinu bih. Wa a'zamu min hadha ibadatu ahli syam libni arabi. Lebih-lebih daripada ini semua. Ibadahnya penduduk Syam terhadap Ibnu Arabi. Bukan Ibnul Arabi. Pakai alif lab tapi tanpa alif lam Ibnu Arabi nah ya imam fi wahdatil wujud ya imamnya siapa itu ikhwan Siti Jenar hmm. apa itu manunggaling kaula gusti nah wa huwa imamu ahli al-wahda alladzina hum akfaru ahli al-ard Wa aktsaru man ya'taqidu fi haula la fadalahu wa la din unasi unasin bi Misr wa ghairi. Mana orang-orang ah, ahlul ahlul wahdatil wujud ini mereka adalah orang yang paling kafir di muka bumi. Ya. Dan kebanyakan yang mereka meyakini hal ini tidak punya keutamaan, tidak punya agama. Sekedar seperti keadaan orang Nasara berbuat dosa ada yang menebusnya. Berbuat dosa ada yang menebusnya. Nah, kebanyakan dari tarekat Sofia demikian. Kalau pengikutnya berbuat dosa gampang. Tinggal membayar sekian pada uh, Pak Kiainya. Sudah ditebus dosanya. Nah, selesai. Perbuat dosa lagi. Wajara fi Najd qabla hadhihi da'wa mithlu man ya'taqid. Nah, mithlu juga pernah terjadi di Najd sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah seperti ini. Makanya orang-orang Sufia sangat benci kepada dakwah Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah. Kenapa? Karena dengan dakwah beliau hancur berantakan mereka. Akidah mereka hancur, diasingkan dari As-Saudiyah. Walhamdulillah wa binikmatillah. Ya. Nah, tidak menyebar di Saudiyah bencinya mereka kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabiyah kata mereka. Hmm? Termasuk juga yang benci adalah kaum Syiah Rafidhah. Karena terkenal Rafidhah itu ubadul kubur, orang-orang menyembah kuburan. Ya. Wa fil Hijaz wal Yaman wa ghairiha min ibadati tawaghit wal ashjar wal ahjar wal kubur ma'ammat bihil balwa. Demikian pula di Hijaz, di Yaman dan selainnya dari penyembahan terhadap para tauhid. Ya. Pohon-pohon, bebatuan, kuburan. Ya, yang semakin merisaukan. Nah, ya, menyebar semakin banyak kaibadatihim lil jin wa talabihim lis syafa'ati minhum seperti ibadah mereka pada jin dan permintaan mereka syafaat dari mereka. Wal aslu fi dzalik al-ghulu tazyinu syayatin. Asalnya adalah sikap ghulu, ekstrim. Nah, tazyin asyayatin. Hiasan manis dari para syaitan untuk menggiring mereka kepada ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hampir di setiap tempat ya kawan. Bahkan hampir di setiap daerah. Masing-masing punya. Ya. Kiai sendiri. Masing-masing punya togut sendiri. Yang mereka sembah. Nah, tabarruk. Ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Nah, coba di mana saja. Nah, di Ambon. Di Ambon di mana ya? Mana orang Ambon ini? Hah? Ada enggak? Di mana? Solo dan Jogja. Buton ada keraton. Buton ada keratonnya, kawan. Ini faedah. Hmm. Kayak anil keratonnya. Ada kuburan? Di Disembah? Ah, imamnya, kiainya siapa? An. Hah? Sultan Nada. Nah, rupanya ada sultan yang sempat singgah di Buton ini. Nah. Dan ada riwayat ah katanya Nabi Nuh terdampar perahunya di Buton ya. Perahunya Nabi Nuh terdampar di Buton. Nah. Atau Nabi Adam ketika diturunkan dari surga diturunkan di Buton. Nah. Ah, di mana aja, kon? Surabaya, wah, sumbernya. Nah, hadis wala haraj. Ampel, ya. Di mana lagi? Sulawesi, wah banyak betul. Poso, Poso ada, kon? Eh, Kiai Toleh. Poso. Ya, Habib Toleh. Nah, wa ghairuhu. Subhanallah, di mana saja masing-masing punya kiai, ya, masing-masing punya tagut, yang mereka bertabarruk. Nah, sampai kepada tingkat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu billahi minadh dhalal. Wa ila huna ikhwan. Wallahu a'lam bisawab. Fadhalu Allah.